إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا طيب Kita lanjutkan halaman ke-88 dari terjemahan Ad-Da'wa Dawa. E, eh, metodenya kita baca dulu beberapa paragraf, kemudian setelah itu akan Anda bacakan Arab dan juga terjemahannya. Kemudian kita ta'lik atau syarah. Insyaallah taala. E, oh Mas Arya antum baca dua paragraf pertama, Fadol, di judulnya. Perbedaan antara berbaik sangka dan keperdayaan. Berdasarkan pemaparan yang lalu, telah berat perbedaan antara baik sangka dengan terpercaya. Apabila yang pertama terbukti bisa memotivasi, menganjurkan dan menggiring seseorang untuk berbuat berbuat amal kebaikan atau amal salih maka inilah baik sangka yang benar. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru, menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Baik sangka adalah harapan. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang benar. Sebaliknya siapa saja yang keberaniannya ber, bermaksiat merupakan harapan hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadi keberanian untuk bermaksiat, maka ia adalah orang yang terperdaya. قال الإمام ابن القيم الجوزية الفرق بين حسن الظن والغرور perbedaan antara husnul kepada Allah dan al-ghurur. Jadi ada yang namanya ghurur ya itu namanya ghurur terperdaya. Ya. Tertipu. Kalau kita husnul baik sangka kepada Allah, nah itu terpuji. Tapi yang namanya ghurur itu tertipu. Jadi yang menipu tuh diri sendiri gitu. Faqad tabayyana al-farqu baina husni dhanni wal ghurur. Berdasarkan pemaparan yang lalu telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terpercaya. Dua-duanya tidak sama. Tetapi banyak orang tidak bisa membedakan antara keduanya. Karena kurangnya ilmu, lemahnya ilmu. Dan karena lemahnya ilmu ini sehingga banyak orang yang terjerat di dalam gurur itu sendiri. Yaitu di dalam keterperdayaan. Pakai meja aja Pak nggak nggak repot ya jadi betapa banyaknya orang tenggelam dalam gurur terperdaya karena tidak bisa membedakan mana yang husnuzon mana yang gurur mana yang memang dia berharap roja baik kepada Allah dengan husnuzon mana yang dia hanya sekadar tamani yaitu berangan-angan. Wa anna husna dhanni in hamala 'ala al-amali wa hatha 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Apabila yang pertama, yang pertama ini maksudnya adalah husnul dhann. Jadi husnul dhann di sini maksudnya husnul dhann kepada Allah, bukan husnul dhann kepada manusia. Husnul dhann kepada Allah. Jika ternyata harapan itu terbukti bisa memotivasi ya menganjurkan dan menggiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal soleh, maka inilah namanya khusnuzan yang benar. Misalnya kita berbuat dosa, ya kan? Kemudian kita tidak uh, kita tidak ingin dihukum oleh Allah Taala dengan perbuatan dosa itu, dengan sebuah perbuatan dosa itu. Kemudian kita ganti perbuatan itu dengan hasanat kebaikan ya, berbuat amal kebaikan dan amal soleh nah kemudian kita uh, eh, husnuzan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa kita setelah tadinya kita beramal apa buruk maksiat kemudian setelah itu kita ganti dengan hasanat kebaikan taubat kemudian kita husnuzan kepada Allah Allah taala akan menghapus keburukan kita ini Nah, karena harapan itu memotivasi, menganjurkan, mengiring kita berbuat kebaikan, amal soleh, maka ini baru baik sangka yang benar. Iya. Sebaliknya, wa in da'a ila al-batalati wal inhimaki fil ma'asif hawa ghurur. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Misalnya <clears throat> di antara kita berbuat maksiat. Kemudian ada harapan juga pengen diampuni. Tetapi tetap aja melakukan maksiat. Tetapi yakin Allah itu Maha Pengampun gitu loh. Ya. Yakin Allah itu Maha Pengampun, tapi tetap jalan Waalaikumsalam tetap jalan maksiatnya maksudnya manusia tertentu ini ya tetap jalan di maksiat walaupun di sini aja lah walaupun mengimani bahwasanya Allah Maha Pengampun itu imannya maksudnya kepercayaan yang sahih tetapi kepercayaan yang sahih jika tidak diimbangi dengan amalan yang tepat benar makin hurur tertipu ibarat nih misalnya uh, eh, seseorang anak durhaka pada orang tuanya naudzubillah ya itu ada kitabnya ada kitabnya situ ada nggak ada odwa Oh mau maujud. Hmm ya udah berarti ini nih begini aja jadi seseorang durhaka sama orang tuanya naudzubillah tapi dia tetap uh, meyakini Allah taala Maha pengampun tapi dia tetap membangkang sama orang tuanya Nah ini kan tertipu ini Tertipu dengan keyakinan ini bukan husnuzon namanya, namanya suuzon. Kok bisa suuzon? Karena sama dengan menyangka bahwasanya dia udah berbuat buruk. Cuma Allah Ta'ala tidak akan membalasnya dengan keburukan juga. Nah ini suuzon malah. Ya enggak? Paham enggak bisa? Seseorang berbuat syirik misalnya seseorang berbuat syirik kepada Allah Taala. Tapi kemudian dia meyakini juga bahwa bahwasanya Allah Maha Pengampun. Sehingga dengan keyakinan itu dia merasa jumawa bahwasanya Allah pasti akan mengampuninya, tapi dia terus aja berbuat syirik itu. Ini berarti bukan husnudzon, ini suudzon. Kok bisa suudzon? Ini suudzon dan gurur, suudzon dan terperdaya. Dia nggak nggak ngerasa bahwa saya dirinya suuzon pada Allah. Suuzon gimana? Sama dengan menyangka Allah itu tidak adil. Zalim. Kenapa? Ini berbuat syirik kepadanya. Tapi kok Allah malah berikan kebaikan padahal dia terus berbuat syirik. Gitu loh. Paham Ya itu beda antara husnuzon dengan suudzon yang disangka sebagai husnuzon. Nah, karena suzon yang ter, disangka sebagai husnuzon ini ini yang disebut hurur tertipu gitu loh. Ya kan? Iya. Orang menyangka dirinya husnuzon padahal itu adalah suuzon. Ini sama dengan apa? Tertipu kan? Gitu. Orang menyangka ini adalah emas. Padahal ini besi karat, karatan. Tapi dia menyangka ini emas ini. Padahal ini besi karatan keyakinan dia ini emas baik banget baik banget padahal hakikatnya bukan emas berarti dia tertipu nggak tertipu oleh oleh siapa diri sendiri oleh keyakinannya sendiri seperti orang mengira Allah maha pengampun ya tapi saya maksiat terus tapi Allah maha pengampun tenang aja nah ya kan? keyakinan itu bagus banget padahal sebenarnya enggak seperti itu apa nggak seperti apa yang diyakini bahwasanya Allah taala akan merahmati dekat benar enak kepada orang yang berbuat syirik padanya itu adalah keyakinan yang salah gitu saya keyakinan yang salah ini adalah gurur ya tapi dia mengira dia benar ya itu namanya terperdaya wa husnul dhanni huwa ar-raja baik sangka itu adalah harapan ya Baik sangka itu adalah harapan. Faman kana raja'uhu hadiyan ila ta'ah wa zajiran lahu 'anil ma'siyah bahwa raja'un sahih. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang benar. Antum berharap pengen diampuni Allah? Iya. Tapi antum harus apa? ya harus harapan itu motivasi antum untuk taat dan mencegah dari perbuatan maksiat kalau cuman harapan tok semua orang berharap semoga Allah Allah maafkan muslimin wal muslimat amin semuanya tapi habis itu maksiat kesyirikan bid'ah lancar nah ini berarti harapan apa palsu ya nanti akan ada contoh-contohnya antum akan jelas nanti insyaallah sebaliknya ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. tafrita sebaliknya siapa yang batalah keberaniannya bermaksiat itu merupakan harapan hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadi keberanian untuk maksiat maka ia adalah orang yang terperdaya nanti akan ada contohnya coba dari paragraf 3 sampai wabillahi taufiq Seandainya ada orang mem mempunyai sebidang tanah, lalu ia berharap pada tanah tersebut akan tumbuh tanaman-tanaman yang memberinya manfaat, namun orang itu mengabaikan dan tidak menanaminya. Dengan tetap membaguskan persangkaannya bahwa tanah tersebut akan memberinya manfaat meskipun tanpa dibajak, ditanami, diairi, atau dirawat. Maka tentulah orang lain akan memasukkannya dalam daftar orang-orang dalam gol daftar golongan orang yang paling bodoh. Contoh lainnya adalah orang yang berbaik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki keturunan tanpa melakukan jima tubuh atau untuk menjadi orang yang paling alim di zamannya tanpa menuntut ilmu dan semangat yang kuat dalam hal ini serta dalam perkara-perkara lain yang semisalnya. Hal yang sama terjadi pada orang yang baik sangka dan memiliki harapan kuat untuk meraih derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi tanpa apa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wabillahi taufiq. Al Imam Walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda alaihi min mughilliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha yabzurha walam yahrusha. Seandainya ada orang mempunyai sebidang tanah. Ya, kita punya tanah nih Lalu ia berharap hmm, pada tanah tersebut akan tumbuh tanaman-tanaman yang memberinya manfaat. Memang sahih itu harapan ya. Alai tanah gembur bagus, ya sahih harapan itu harapan yang sah. Namun orang itu mengabaikan enggak enggak dia apa-apain dan tidak menanaminya. Menelantarkan tanah itu begitu aja. Ya. Yeah. وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من غير حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء namun selagi orang itu menelantarkan tidak menanami dia tetap membaguskan persangkaannya subhanallah <laughs> bahwa tanah tersebut akan memberi dia manfaat meskipun tanpa dibajak ditanami diairi dirawat nanti akan tumbuh tanaman-tanaman yang diharapkan tumbuh iya ini kan secara nalar apa tentulah orang lain yang melihat konteks ini akan memasukkannya dalam daftar golongan orang yang paling bodoh ya. Nih orang gila yang baru saya beli tanah. Ya. Iya. Mau punya rumah bagus. Kalau punya tanah, pengen punya rumah bagus tapi nggak nyewa kuli nggak nyewa tukang bangunan nggak nyari arsitek nggak nggak tapi harapannya kuat insya Allah nanti akan ada bangunan bagus di sini tapi nggak dilakukan lakukan tapi harapan terus ada ini kan sampai kapan di kayak gini sampai mati begitu juga dengan orang yang misalnya maksiat terus lancar nggak ada kemudian taubat tapi harapan dia kepada oh, Allah tuh oh, masya Allah pengen surga firdaus Ini kan harapan kosong. Ya? Tertipu dengan harapan sendiri dan tertipu dengan husnuzon pada Allah versi dia. Kemudian ada contoh lainnya. Wa kadzalika law hasuna dhannuhu وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أهل أعلم أهل زمانه من غير طلب طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك Contoh lainnya adalah orang yang husnudonnya banget-banget dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki keturunan tanpa melakukan jima. Gimana? Habis nikah, pengen punya keturunan banyak. Tapi nggak pernah menggauli istrinya. Ya, tapi harapannya kuat kepada istriku, mudah-mudahan kita punya anak insya Allah. Lah, saya aja masih perawan gitu kan sampai kapan kayak gini ini ini berbaik sampai yang bodoh loh memang memang harapannya besar tinggi baik sangkanya luar biasa tetapi kan kalau berbaik sangka tanpa adanya usaha untuk merealisasikan itu itu gak bakal terjadi ini iya, gak bakal terjadi atau mau menjadi orang yang paling alim di zamannya itu boleh mungkin kalau mau menjadi orang yang sangat alim dengan tujuan bukan karena pengen dapat popularitas, popularitas atau pengen supaya dipuji tapi karena pengen banyak mengajar orang bermanfaat buat orang sehingga banyak pahalanya itu boleh berambisi untuk menjadi yang paling pintar boleh tapi tujuannya bukan sekadar jadi paling pintar melainkan supaya bisa nanti menyelamatkan di akhirat kita Begitu juga kalau misalnya pengen punya anak, pengen punya anak yang paling pintar dari anak-anak seusianya nanti. Ya menjadi kiai, nanti alim. Itu bukan dengan tujuan final supaya sekadar pinter, melainkan harus ditujukan lillahi taala supaya nanti akhiratnya baik, bermanfaat buat orang, gitu kan. Nah boleh seperti itu Tapi ini mau jadi orang paling alim Eh tapi nggak menuntut ilmu nggak punya semangat yang kuat dalam hal ini serta dalam perkara-perkara yang semisalnya ini beda jauh ibarat kata juga kalau misalnya antum mau menjadi orang yang mengikuti jejak salaf nah itu sunnah yang benar tetapi belajar pemalas tapi alhamdulillah kalau kita lihat teman-teman salafiyin itu memang beda mereka memang menuntut ilmu benar maksudnya eh, sekarang kajian itu subhanallah nggak ada kajian yang serapi dan sebagus kajian-kajian ahli sunnah alhamdulillah alhamdulillah tetapi ya meskipun begitu tetap ada sebagian bahkan masih mayoritas yang ngajinya ngaji-ngaji cuma sekedar jiping saja ya saya nggak mau ngaji kitab nggak mau ngaji runut gitu kan sayang tapi harapannya tinggi ya cuman ala kulihal insyaallah Allah Allah berikan kebaikan nanti malah kulihatkan semangat untuk menuntut ilmu ada dan semangat untuk uh, eh, mengikuti sunnah itu udah ada itu udah modal kuat buat masuk surga insya Allah tapi kemudian fakadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bimithali awmarihi wa Hal yang sama juga terjadi pada siapapun, orang yang baik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk meraih derajat yang tertinggi serta derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi, tapi tidak taqarrub Allah, Tidak berdekatan kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Tapi harapannya itu tinggi banget Masya Allah Baik sangkanya itu besar gitu kan? Harapannya kuat Jadi makanya kalau kita pengen ke surga ya tapi kita dari sekarang tidak dekat kepada Allah taala maka ini harapan yang enggak ada itu dan itu menimpa banyak ini kalimat kalimat ini penting ini, ini kejadian atau kondisi dan konteks ini menimpa Nabi bilang mayoritas muslimin ya enggak iya mayoritas atau bahkan hampir semua kalangan awam yang enggak kenal ngaji enggak kenal apa mereka itu harapannya luar biasa kepada Allah sahih enggak doanya. Mereka doa-doa, doa benar. Usaha mereka adalah doa. Tetapi usaha dalam takorup di sisi lainnya banyak terjadi uh, kenihilan. Ini banyak mayoritas ini, terutama Indonesia yang rata-rata emang banyak malasnya juga. Kecuali untuk, untuk dunia, masya Allah. Iya. Nah, jadi begitu. Ayo, mari kita di sini sama-sama mengajak diri kita masing-masing. Mau nggak kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah? Kalau mau, dekatkan diri kepada Allah. Ya. Dalam sholat kita gitu, bisa. Baik, kabar uh, eh, ah, gantian antum aja.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 Al-Baqarah 202 Perhatikanlah bagaimana Rob semesta alam menjadikan harapan kaum mukminin <clears throat> seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai yang mengabaikan hak-hak Allah dan yang bersikap durhaka kepada hambanya serta orang yang berani melakukan perkara yang diharamkannya itulah yang sebenarnya yang lebih layak mengharapkan rahmatnya. Ya, ya, ya. Jadi padahal Allah Ta'ala berfirman al-ladin amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Sesungguhnya orang-orang yang amanu beriman itu kan keyakinan iman ya tekod akidah nah tidak cukup hanya amalan kolbu tetapi walladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah dan berhijrah ini memerlukan gerakan fisik. Berarti usahanya bukan di hati doang. Coba usaha dengan fisiknya. Bahkan wajahadu fi sabilillah berjihad di jalan Allah. Tapi ini hijrah ini dan jihad bisa beragam makna. Bisa hijrah dalam artian meninggalkan maksiat. Ya kan bertaubat itu hijrah dan berjihad jihadun nafs bisa jihad dalam mencari ilmu tapi itu semua tetap butuh juga fisik usaha berlebih tidak sekadar percaya makanya sih alladzina alladzina amanu kemudian ada alladzina jadi jadi tidak cukup ini karakter iman saja maksudnya kolbu saja tapi hijrah dan jihadnya harus ada maksudnya amalan usaha nyata real juga harus terlihat mereka adalah orang-orang yang benar mengharapkan rahmat Allah Adapun yang nggak kayak gini mereka enggak enggak ya Arjuna rahmatullah, cuman palsu, roja yang palsu. Ya. Perhatikanlah di sini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa qala fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadhi ta'at. Perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum muslimin atau menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat atas. Jadi kalau misalnya harapan doang tapi enggak taat, salat bolong-bolong, itu palsu, hurur, ketertipuan. Wa qala al-mughtarrun, adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه ulaika yarjuna rahmatullah orang-orang yang tertipu ini maghrur maghrur artinya orang yang tertipu tapi gurur artinya ketertipuan mereka berkata sungguh orang-orang yang lalai orang-orang yang mengabaikan hak-hak Allah orang yang bersikap durhaka kepada hamba Allah orang yang berani melakukan perkara yang diharamkan Allah itulah yang sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmatnya maksudnya apa maksudnya bahwasanya mereka ini lebih kuat harapannya kepada Allah taala ini orang-orang tertipu berkata gitu ini ini syubhat nih maksudnya apa sih orang-orang tertipu ini bilang apa gini orang tertipu itu bilang gini orang-orang ahli maksiat itu mereka itu harapan kepada Allahnya lebih kuat walaupun mereka maksiat terus karena mereka dalam kondisi yang terpuruk beda dengan orang yang kondisi normal ibaratnya kalau misalnya ini anak-anak bandel itu mereka itu lebih uh, mengharapkan kasih sayang dibandingkan orang-orang normal kenapa karena mereka bandel gimana iya tapi kan apakah itu kemudian melegalisir keterus menerusan kebandelan mereka? Enggak. Iya. Ini ini ini benar orang-orang yang lalai yang itu emang mereka punya harapan kepada Allah. Tetapi kalimat ini membuat kelalaian yang terus menerus, pengabaian hak hak Allah yang terus menerus, kedurhakaan yang kontinu, kemudian perkara yang diharamkan dilanggar yang terus menerus itu nggak nggak terlegalisir maksudnya nggak membuat itu semua benar nggak membuat harapan itu tetap benar nggak hmm. begitu sebenarnya gampang kok memahami ini ini cuma muter sedikit aja ya baik di tolong dibaca lagi terakhir sampai akhir ini Rahasia masalah ini ialah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, keganjaran dan kemuliaannya. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab itu terlebih dahulu. Baru kemudian dia berusaha membaguskan prasangka dirinya kepada roh. Hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Alih-alih memohon agar dia menjadikan sebab-sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat kepadanya. serta suatu, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari sebab-sebab tersebut. Kami situ aja lagi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wasirul masalah. Rahasia masalah ini adalah an raja wa husnadz wa wasanya harapan roja dan baik sangka kepada Allah yang benar itu innama yakunu ma'al ityani bil asbab itu hanya ya harapan dan baik sangka yang benar itu hanya terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab sebab di sini maksudnya yang bisa mengantarkan kepada kebaikan yaitu usaha sebab di sini ya dengan melaksanakan sejumlah upaya usaha gitu. maksudnya sebab di sini adalah usaha usaha ini التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره wa وكرامته yaitu sejumlah usaha yang dituntut oleh yang merupakan konsekuensi hikmah Allah Ta'ala dalam syariatnya dalam kodarnya dalam ganjaran pahalanya dan dalam kemuliaannya ini maksudnya dia harus melakukan sebab syar'i i upaya syar'i kalau pengen dapat rahmat Allah. Jadi kita tuh dua sisi nih. Kita nggak boleh haram kita kunut dari rahmat Allah yaitu merasa putus asa dari rahmat Allah itu haram, dosa besar. Dan juga mengharapkan rahmat Allah tapi terus maksiat itu juga nggak boleh. Jadi harus gimana? Ya harus lurus siratul mustaqim yaitu enggak putus asa dan tetap yakin rahmat Allah tapi juga usahanya ada gitu. Nah, itu ahlu sunnah seperti itu ya bisa dipahami sini dia dua sisi yang bertolak belakang dan dua-duanya menyimpang dari sisi yang benar surat mustaqim sisi yang pertama dia yang terlalu merendahkan dirinya sampai merasa tidak akan mendapatkan rahmat Allah putus asa dari rahmat Allah dan dia mungkin taat banget orangnya usahanya diligent banget orang keras gitu tapi dia putus asa sama rahmat Allah ini haram dosa besar bukan siratal mustaqim. Yang kedua yang dibahas di sini, dia harapannya itu baik banget kepada Allah. Tapi usaha yang nggak ada. Peminim. Ah ini juga nggak, apa benar? Jadi yang satu ini harapannya itu hilang, tapi usahanya maksimal. Yang satu harapannya terlalu tinggi, maksimal, tapi usahanya minimal. Yang benar itu tengah. Dia harapannya maksimal, ada harapan dan ada usaha gitu itu yang yang benar baik kemudian qal fayati al-'abdu biha thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab wasilah-wasilah upaya-upaya terlebih dahulu lalu kemudian dia berusaha memperbagus membaguskan persangkaan diri kepada Allah Allah ya kan? ikhtiar sahih doa tidak sangat bagus pada Allah. Alhamdulillah tanpa berbuat syirik itu udah bagus alhamdulillah. Kemudian dia usaha. Misalnya kan ekonomi lagi sulit. Doa ya Allah, Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Minta rezeki yang benar, yang yang yang baik, yang berkah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta. Kemudian setelah itu dia jualan, usaha, ikhtiar. Nah, ada sini itu laksanakan sebab-sebab itu laksanakan jualan itu kalau misalnya mau dapat uang atau laksanakan bisnis atau apa tahu bergawai atau gimana lah yang halal baru kemudian di dalam usahanya itu atau setelah usahanya itu alhamdulillah dia harus membaguskan persangan pada waktu alhamdulillah husnuzon di situ baru namanya husnuzon itu baru husnuzon yang benar itu baru roja yang sahih gitu kan Nah, di sini ada kalimat yang agak agak ngejelimet tapi ana terjemahnya versi ana aja insyaallah. Wa yarjuhu an la yakilahu ilaiha. Hamba itu berharap pada Allah agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Paham sih? Yang tadi kan konteksnya misalnya sampel jualan. Itu juga harus kita melindungi diri pada Allah dari bergantung pada makhluk bergantung pada sekadar menjual paham jadi tetap koneksi kepada Allah Ta'ala itu ada walaupun kita udah ikhtiar maksudnya begini sebagian orang ketika udah melaksanakan upaya dan minta sama Allah itu udah bagus Alhamdulillah tapi kemudian kalau Allah berikan itu eh dia kemudian tertipu lagi maksudnya penipuan yang baru ketertipuan yang baru yaitu dia akhirnya bergantung pada upayanya lupa kepada Allah gitu kan misalnya kita mau ujian dulu waktu kuliah waktu uh, di sekolah ya kan di sekolah atau di kuliah di akhir ujian atau mau ujian akhir gitu subhanallah kita belajar khusnudzan sama Allah minta mau Allah doa doa sama Allah kemudian kita belajar benar-benar ya kan di hari pertama masya Allah Allah kabulkan hari kedua udah mulai lupa sama Allah tapi memang masih usaha akhirnya dia bergantung pada dirinya dalam usahanya bergantung wah saya bisa saya bisa mulai di situ seton ya, menyombongkan membuat dia sombong seton mulai membisik jadi emang selalu ada celah buat seton membuat kita tuh tertipu iya eh, subhanallah bahkan yang punya ilmu sekalipun bisa tertipu misalnya ilmu nih ilmu ini ya dulu ketika kita awal-awal mau mengajar itu kan tawakal minta sama Allah gitu ya Allah saya harus gini, gini terus sekarang apa dulu belajar belajar banyak saya bisa mempresentasikan di hadapan kaum muslim lama-lama mulai setan membisiki antum bisa sendiri kok tanpa doa antum bisa rutin ngaji maksudnya misi pengajian tanpa doa atau usaha diri antum kehebatan kepintaran antum pengalaman antum nah ini ini ya, hamba itu berharap pada Allah juga agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Ya kan? Alih-alih memohon agar dia menjadikan ya dia juga harus menjadikan sebab-sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat. Sarana saja. Jadi bukan sumber kekuatan, sarana. Serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari sendirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membuatkan negatif yang mungkin timbul dari sebab-sebab tersebut. Jadi semua minta sama Allah Taala. Adapun itu semua sarana dan sarana itu tidak abadi. Sarana itu sementara dan kalau Allah hancurkan sarana itu pun mampu Allah mampu. Ya. Ini sekadar itu yang bisa kita sampaikan dari kitab Tazkiyah Nufus Da'wat Dawa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Antum mau kita pikir 可呀！